dengan kesepakatan kaum muslimin sabar di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban dan sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan. Wa yadkhulu fi dzalik as-sabru 'ala al-masa'ib 'an ay yajza'a fiha was-sabru 'an ittiba'i ahwa'in nufus mimma nahallahu 'anhu Termasuk di dalam kewajiban sabar ialah sabar di dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Jangan sampai dia berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah. Masuk pula di dalamnya sabar tidak mengikuti hawa nafsu. Tidak mengikuti hawa nafsu melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada tiga perkara. Kewajiban sabar di dalam melaksanakan kewajiban perintah. Yang kedua kewajiban sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan agama. Yang ketiga kewajiban sabar di dalam menghadapi musibah musibah plus sabar di dalam mengekang hawa nafsu ini semuanya wajib wa qad dzakarallahu sabra fi kitabihi fi akthara min 90 mawdi'a dan sungguh Allah Azza wa Jal telah menyebutkan kesabaran dalam Al-Quran lebih dari tempat kalimat sabar dan pecahan-pecahan sabar ini ikhwan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an lebih dari tempat. wa qaranahu bis salat fi qawlihi wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin dan bahkan Allah menggandengkan sifat sabar itu dengan sholat. Dalam firmannya di Fussilat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman al ah, afwan di, di Al-Baqarah wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin Hendaklah kamu meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dengan safar dan dengan salat. Itu perkara yang besar kecuali bagi orang yang khusyuk. Al-Baqarah 45. Safar digandengkan dengan salat. Sementara salat merupakan rukun Islam yang kedua yang besar. Menunjukkan pentingnya sabar di dalam melaksanakan kewajiban salat. Pentingnya sabar dalam mengerjakan semua kewajiban-kewajiban agama. Ini penjelasan Ibnu Taimiyah tarhimahullah taala. Sabar itu merupakan perkara yang wajib dimiliki individu-individu kaum muslim. Sabar dalam mengerjakan kewajiban, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam menghadapi ujian cobaan. Ikhwanatina azakumullah sabar ini merupakan sifatun azimah merupakan sifat yang agung, sifat yang mulia. Sabar ini merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin. Sabar ini merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin, sifatnya para muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim ketika menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa wa ala ra'sihimul anbiya wal mursalin dan tokohnya orang-orang bertakwa itu ialah para nabi dan para rasul Allah berfirman di, disebutkan di dalam surat Ali Imran 123 133 dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Allah Azza wa Jalla mengatakan hendaklah kamu bersegera menuju maghfirah ampunan dari Rabbmu bersegera menuju surga yang yang luasnya seluas langit dan bumi dipersiapkan untuk yang bertakwa. Yang bertakwa adalah orang-orang yang membelanjakan hartanya, yang berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, yaitu orang-orang yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan kesalahannya orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ini sifatnya kaum muttaqin. Ini sifatnya para anbiya wal mursalin. Sifat-sifat tadi Sifat-sifat tadi hanya ada pada ahlu sabr. Orang-orang yang punya kesabaran. Fatilka sifatun la yattasifu biha illa ahlu sabr. Sifat-sifat tadi tidak bisa bersifat dengannya kecuali orang-orang yang sabar. Untuk bertakwa perlu kesabaran. Untuk bisa berinfak dalam semua keadaan ketika lapang, ketika sulit perlu kesabaran. Untuk bisa menahan amarah, murka perlu kesabaran. Untuk bisa memaafkan kesalahannya orang lain perlu kesabaran dan untuk berbuat ihsan, berbuat baik juga harus perlu kesabaran. La yatasifu biha illa ahlus sabr. Tidak bersifat dengannya kecuali orang-orang yang betul-betul sabar. Anda perhatikan ya khonantina azakumullah siratul anbiya'i wal mursalin. Sejarahnya para para anbiya wal mursalin. Bagaimana sabarnya mereka. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah di tengah-tengah kaumnya seribu tahun dikurangi lima puluh selama sembilan ratus lima puluh tahun bayangkan berdakwah di tengah-tengah kaumnya dihina diganggu disakiti dianiaya diolok-olok dan segala macamnya. Sabar selama itu. Falabitha fihim alfasalatin illa khamsina tinggal di tengah-tengah kaumnya seribu tahun kecuali lima puluh. Bayangkan selama sembilan ratus lima puluh tahun sembilan abad setengah berdakwah di tengah-tengah kaumnya tidak ada yang beriman kecuali yang telah beriman kepada beliau. Wa ma amana ma'ahu illa qalil dan tidaklah beriman bersama dengan beliau kecuali sedikit. Sabarnya luar biasa. 950 tahun. Antum disuruh dakwah setahun saja sudah gelisah disuruh dakwah sekian bulan saja sudah menderita ini 950 tahun dalam keadaan sudah tidak ada lagi yang beriman banyak yang tambah kafir banyak yang tambah sesat dimusuhi, diolok-olok dicaci maki, dilempari kotoran dan segala macamnya itu tetap sabar Nabi Nuh ya Allah. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam pun juga demikian. Aku baca sirah nabawiyah sejarah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam bagaimana safarnya beliau dalam berdakwah kepada Allah azza wajalla sampai ketika beliau berdakwah menuju ke kota Taif di Bani Saqif di suku Hawazin masih ada kefamilian dengan mereka datang ke kota Taif menyampaikan Islam kepada mereka ditolak mentah-mentah tidak diterima oleh masyarakatnya bahkan ketika beliau mau keluar dari kota Taif masyarakat Taif tadi menyuruh memerintahkan wanita-wanita dan anak-anak kecil untuk membuat sop di sepanjang jalur yang beliau lewati untuk melempari beliau dengan batu. Bikin soft sepanjang beliau lewat. Isinya mengolok-olok beliau, merendahkan beliau, mencela beliau, melempari beliau batu sampai berdarah telapak kakinya. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW tidak pernah mengalami suatu kondisi yang begitu menyesakkan, yang begitu menyakitkan, yang begitu menyedihkan kecuali saat itu. Betul-betul dirundung duka, sedih yang amat sangat, sesak yang begitu luar biasa sampai beliau nggak sadar jalan keluar Taif sampai tidak sadar sampai tiba di sebuah tempat. Bayangkan. Di tempat itu datang malaikat Jibril alaihissalatu wassalam menyampaikan kepada Rasulullah ya Rasulullah hadza malakul jibal wahai Rasul ini malaikat gunung dia ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu. Maka malakul jibal mengatakan ya Muhammad aku telah mendengarkan apa aku telah mendengarkan dan aku telah tahu apa yang diperbuat oleh kaum kamu tadi. Izinkan aku untuk mengangkat dua bukit ini untuk saya timpakan kepada mereka. Namanya Akhsyabain izinkan aku untuk mengangkat dua bukit ini dan aku timpakan kepada mereka. Bayangkan Evan, dakwahnya ditolak mentah-mentah. Bukan cuma ditolak, dihinakan, direndahkan, dilecehkan, diolok-olok. Yang berbuat demikian anak-anak dan kaum perempuan dilempari batu Beliau sudah sangat sedih, sangat sesak, sangat menyakitkan hati. Dalam kondisi yang semacam itu ditawari oleh malakul jibal untuk membalas dendam. Kira-kira kalau antum yang diperlakukan demikian dikasih kesempatan balas dendam gimana ya? Ambil kesempatan atau bagaimana? Hah? antum di sidang antum yang menyampaikan dakwah di tempat ini misalkan dipanggil dikerumuni oleh masyarakat Saksinje ini eh, sambil dikerumuni antum dilecehkan dihinakan diolok-olok dituduh macem-macem sidang di balai desa di balai kelurahan, di balai kecamatan, di kepolisian, direndahkan, dilecehkan, dicemooh, anak-anak, perempuan, semuanya, buat dilempari batu dan segala macamnya. Antum sempit dadanya Dalam kondisi yang seperti itu, antum mendapatkan kesempatan untuk membalas ada pihak kepolisian yang simpati kepada antum. Gimana? Saya berondong? Gimana? Saya tangkap mereka semuanya? Saya masukkan penjara? Gimana? Dikasih pelajaran? Tembak dengan peluru, peluru karet? Dia ya, nggak mati. Matikan mati kan oh, panjang ya. Kira-kira apa yang anda lakukan ya? Iya pak. Perlu mereka dikasih pelajaran. Betul-betul pembinaan kelas berat. Belum pernah saya direndahkan seperti ini. Di tempat kelahiran saya. Di tempat leluhur saya. Di tempat nenek moyang saya. Saya ini asli Sinji, Bugis Sinji asli pribumi dihinakan seperti ini. <clears throat> Sikat. <clears throat> itu kalau kita mungkin begitu ya. Nah gimana? Sudah sesak nafas ya? <clears throat> Ada waktu membalas? Sikat. Gitu. Apalagi yang nawar, yang menawarkan bantuan bukan kita ini ya aparat negara ini ya. Pak sikat tangkap semuanya jebloskan dalam penjara tembak mereka dengan peluru karet mungkin begitu sabarnya kurang Nabi kita Muhammad saw dalam kondisi yang semacam tadi itu yang belum pernah sebelumnya beliau rasakan ditawari seperti itu oleh malakul jibal Beliau menolak. Beliau mengatakan bal arju annallaha yukhriju min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'an. Jangan. Justru aku berharap Aku berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari sulfi-sulfi mereka anak keturunan yang beribadah hanya kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Bayangkan. Tidak dibalas. Justru didoakan kebaikan untuk mereka. Kalau bukan mereka, anak cucunya. Semoga di antara, di antara mereka ada orang-orang yang betul-betul beribadah kepada Allah semata dan tidak ada sekutu bagi. Begitu sabar. Sabar menghadapi ujian dan cobaan khususnya dalam keadaan dakwah ilallah. Dan Allah kabulkan permintaan beliau. Setelah itu Taif Bani Thaqif suku Hawazin masuk Islam ketika perang Hunain para pelaku itu luar biasa. Hakekat Rasul sallallahu Kita kita ya Ikhwan terus terang saja belum pernah menghadapi kondisi yang seperti itu. Ya, Pak. Dalam sepanjang sejarah dakwah antum di sini, Pernahkah mengalaminya seperti itu? Jawabannya Alhamdulillah belum pernah lancar-lancar saja. Tempat yang lain bahkan belum terjadi di kalangan para dai ilallah, para ikhwah salafiyin suatu kondisi yang dialami Nabi kita Muhammad alaihi salatu di dalam mengampu dakwah belum terjadi. Maka tentunya ya kita harus lebih sabar lagi ngurusi dakwah ini. Lebih bersabar, lebih jujur, lebih ikhlas, lebih sungguh-sungguh, lebih semangat, lebih gotong royong, lebih bermusyawarah dan koordinasi dalam dalam mengampu Rasul juga ikhwan ya azzakumullah yang namanya as-sabr ini merupakan sifat yang harus dimiliki seorang dai. Secara khusus. Dan ini merupakan upaya dan usaha untuk kesuksesan dakwahnya. Saya bacakan penjelasan dari Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah dalam kitabnya Da'watu ilallah wa akhlaqud du'at ketika menjelaskan tentang akhlak yang harus dimiliki para dai dalam berdakwah kepada Allah. Beliau menyatakan salisan yang ketiga. Minal akhlaqil lati yanbaghi laka an takuna 'alaiha ayyuhad da'iyah an takuna haliman fi da'watika rafiqan fiha mutahammilan sabura termasuk akhlak yang harus engkau miliki wahai para dai ialah engkau itu harus halim dalam dakwahmu halim itu tidak terburu-buru dalam cara dakwah halim itu penuh pertimbangan dalam cara dakwah Gak gerasa kerusu. Kamu harus halim dalam dakwah. Rafiq lembut santun dalam dakwahmu mutahamilan soburo kamu harus menanggung dan sabar menghadapi derita dakwah harus Kata beliau kama fa'ala rusul alaihi wassalatu wassalam sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Wa iyyaka wal ajalah wa iyyaka wal unuf wasyiddah والشدة عليك بالصبر عليك بالحلم عليك بالرفق fi da'watik hati-hati kamu Kamu jangan terburu-buru dalam perkara dakwah. Ajalah. Gerasa gerusu tanpa pertimbangan dalam perkara dakwah. Hati-hati. Kamu jangan bersikap kasar dalam perkara dakwah. <clears throat> Hendaklah kau bersabar, hendaklah kau halim. Pertimbangan yang masak sebelum bertindak, hendaklah kau lembut, santun dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan fa'alaika ya Abdullah antar antar fiqa fi da'watik wa la tashqa 'ala an-nas ولا تنفرهم من الدين ولا تنفرهم بغلظتك ولا بجهلك ولا بأسلوبك العنيف المؤذي الضار عليك أن تكون حليما صبورا سلس القياد لين الكلام طيب الكلام حتى تؤثر في قلب أخيك وحتى تؤثر في قلب المدعو وحتى يأنس لدعوتك ويلين لها ويتأثر بها ويثني عليك بها ويشكرك عليها أما العنف فهو منفر لا مقرب Mufarriqun la jami. Belum mengatakan selain. Maka wajib atas wahai hamba Allah. Wajib atas wahai para dai bersikap santun lembut dalam dakwahmu. Jangan memberatkan, jangan membuat berat masyarakat dengan Islam ini. Janganlah engkau membuat mereka lari dari agama ini. Jangan bikin mereka lari dengan sikap kasarmu atau dengan kebodohanmu atau dengan cara dakwahmu yang kasar, yang menyakiti, yang memadharatkan. Jangan. Hendalah engkau bersikap halim, bersikap sabar, halus, lembut dalam menuntun orang kepada kebenaran. Lembut tutur katanya, bagus tutur katanya, supaya engkau bisa mempengaruhi hati saudaramu supaya engkau bisa mempengaruhi hatinya para mad'u objek dakwahmu supaya masyarakat merasa tenang dengan dakwahmu, merasa lembut, familiar dengan dakwahmu, terpengaruh dengan dakwahmu, memuji kamu atas dakwahmu dan berterima kasih kepada kamu atas dakwahmu. Adapun sikap kasar, Adapun sikap keras itu membuat umat lari, tidak membuat umat mendekat kepada agama ini. Sikap kasar memecah belah umat, tidak menyatukan umat. Jalan nafis, kalau yang sangat indah barakallahu fikum dari beliau Syekh bin Bas rahimahullahu taala. Sabar. Diiringi dengan helm penuh pertimbangan sabar diiringi dengan rizkun walid kelembutan dan kesantunan waktu ini Allah merupakan unsur suksesnya seorang dai termasuk anasirun najah unsur-unsur kesuksesan dakwah ialah as-sabrul jamil ketika sang dai tadi memiliki kesabaran yang bagus. Asyik Al-Allamah Asyik Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Ajwibatus Sadidah Al As'ilatir Rashidah, di jilid yang kedua halaman 163 ketika menjelaskan tentang anasir unsur unsur najah dakwah suksesnya berdakwah kepada Allah Azza wa Jal yang harus dimiliki para dai beliau menyebutkan asiran unsur yang ke sepuluh ialah as-sabrul jamil kesabaran yang bagus dai itu harus sabar sabrun jamil الذي يعتبر في في مفهوم الشرع ذاتا نافعا للدعاة إلى الله وهم سائرون في طريق دعوتهم sabar ini dalam pemahaman syariat dianggap bekal yang sangat bermanfaat untuk para dai dai ilallah di dalam menempuh jalur dakwahnya. Sabar itu unsur suksesnya dakwah. Sekaligus bekal yang bermanfaat untuk semua dai ketika menjalankan dakwah dia kepada Allah. Beliau mengatakan, "Idh إن طريقها طويل المدى والسير فيه صعب وشاق لوجود العقبات الكثيرة التي تعترض سبيل الدعاة إلى الله فلا يقدر على تجاوزها إلا الذين اعتصموا بفضل الصبر istijabatan linida'illah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin belum mengatakan kata si Zaid rahimahullahu taala sebab jalan dakwah itu tawilul mahda jauh sangat jauh jarak jarak tempuhnya berjalan di dalam dakwah ini sya'bun wasyak sulit dan rumit penuh rintangan dikarenakan adanya penghalang-penghalang yang begitu banyak yang menghadang yang menghadang jalannya para dai dai Allah beliau mengatakan fala yaqdiru ala tajawuziha maka tidak ada yang mampu melintasi, melalui jalan dakwah yang terjal ini kecuali orang-orang yang berpegangan dengan fadilah, fadilah kesabaran. Kecuali orang-orang yang berpegangan teguh dengan fadilah kesabaran dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah Azza wa yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman ista'inu bis sabri was salah engkau meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat innallaha ma'as sabirin sesungguhnya Allah azza wajalla bersama dengan orang-orang yang sabar nah sehingga sabar dalam perkara dakwah barakallahu fikum itu merupakan akhlaknya para dai merupakan unsur suksesnya dakwah ilallah dan merupakan bekal yang manfaat dalam perkara dakwah ilallah maka harus sabar wajib sabar tidak boleh tidak sabar disebutkan oleh para ulama as-sabr dalil quwwah wad wal istimrar sabar itu bukti kuatnya azam seorang sabar bukti dakwah dia akan terus berkesinambungan akan terus jalan dengan ini Dikatakan oleh Syekh Al-Allamah asy bin Bas rahimahullahu taala dalam bukunya Fadlul Da'wah ketika menjelaskan tentang bagaimana rintangan-rintangan yang dihadapi Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau mengatakan lakinnahu sallallahu alaihi wasallam lam yubali bidzalik wa lam yaktarif bihi bal sabara wahtasab wa sara fi tariq ولم يزل داعيا إلى الله عز وجل صابرا على الأذى مجاهرا بالدعوة كافا عن الأذى متحملا له صافحا عما يصدر منهم حسب الإمكان Namun Rasul tidak memperdulikan itu semuanya tidak menjadikannya sebagai beban dalam cara dakwahnya. Ujian, cobaan, rintangan, pelecehan, penghinaan, cemoohan nggak dianggap. Bahkan beliau sabar dalam berdakwah. Beliau ikhtisab mengharapkan pahala hanya dari Allah dalam cara dakwah. Dan terus menempuh jalan dakwah ini dan terus menerus berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh kesabaran menanggung rintangan-rintangan yang ada mujahir terang-terangan dalam dakwahnya siap menahan dari gangguan-gangguan yang ada beliau siap menanggung gangguan-gangguan rintangan-rintangan yang ada memaafkan kesalahan-kesalahan yang ada yang muncul dari masyarakatnya sebisa mungkin itu Rasul. Dengan sabar menunjukkan antum ini kawi, kawiyul azam, azamnya kuat dalam karata. Dengan sabar maka akan terwujud yang namanya dawam walisimran. Terus dakwah, terus dakwah, terus dakwah, terus dakwah, terus dakwah sampai berhasil atau sampai dia mati. Itulah Rasulullah alaihi wasallam. Ini jalannya para anbiya wal mursalin. Ini adalah jalan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursal. Namanya asab. sabr Barakallahu Maka ikhwan ya fillah azakumullah perlu dan sangat-sangat penting untuk yang namanya sabar di dalam meniti dakwah sunnah, dakwah salafiyah. dengan kesabaran kata beliau akan muncul keistiqomahan sabar dalam perkara dakwah dia akan tabah istiqomah dalam dakwah tidak bakal mundur tidak bakal mundur dengan sabar kuat jiwanya kuat azamnya la yakhafu billahi lau matalain. tidak akan takut celaan siapapun tidak akan takut hinaan siapapun, gangguan siapapun. Dengan sabar, ya tahammalul adha. Dia sanggup untuk memikul sekian banyak gangguan-gangguan, rintangan-rintangan dalam cara dakwah. Itu semua dengan buah kesabaran. Dengan sabar, dia tidak akan takut, tidak akan merasa ngeri ketika sedikit yang menemani dia. Disebutkan oleh al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan fal basir sadiq la yastauhishu min qillatir rafiq. Orang yang basir yang jauh pandangannya dan jujur dalam cara dakwahnya. Buat dari kesabaran ya, Pak. La yastauhisu min qillatir rahib. Dia tidak akan merasa ngeri dengan sedikitnya teman-teman seperjuangan dalam perkara dakwah. Wala min fadhih bahkan tidak merasa ngeri ketika tidak punya sahabat seperjuangan dalam perkara dakwah. Walaupun seorang diri tidak merasa takut, dan merasa ngeri. Idastash'ara qalbuhu murafaqat ar-ra'il al-awwal ketika hatinya sudah merasa disahabati, merasa bersahabat, berteman dengan generasi pertama umat ini. Ya Allah kasih nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin Yakin teman-teman perjuangannya orang-orang yang mulia tadi. Tidak bakal jatuh. Dengan sopra akan membuahkan hasil para kelompok. Ujungnya najih. Yang namanya sukses jangan dihitung dengan banyaknya pengikut. Sukses artinya dakwahnya dia betul-betul alal hak di atas kebenaran, tidak menyimpang. Istiqomah, tidak sesat. Barakallahu fikum. Terus demikian sampai akhir hayatnya. Ada najih. Sukses dalam kerja dakwah. Telah menunaikan tanggung jawab dia, amanah dia menyampaikan negara dakwah. Atau bentuk yang kedua, najih bidakwatihi. Sukses dalam kerja dakwahnya. Umat menerima dakwahnya, sedikit demi sedikit lambat laun semakin banyak semakin banyak semakin banyak umat yang memahami dakwahnya ikut dengan dakwahnya mengerti Al-Quran mengerti sunnah bimbingan Allah bimbingan Rasulnya banyak umat yang mendapatkan hidayah sukses dengan sabar fillah azakumullah as-sabru fi da'wati ila Allah Safar di dalam berdakwah kepada Allah lahu mawahir. Ada fenomenanya. Ada bentuk-bentuknya. Ada ciri-cirinya. Ada tanda-tandanya. Ini sabar, ini tidak. Namanya mawahirus sabr. Fenomena kesabaran dalam berdakwah kepada Allah Azza di antara bentuk kesabaran dalam perkara dakwah ialah as-sabatu indal fitan. Sabat, teguh, tegar, istiqamah ketika terjadi fitnah-fitnah yang ada. Baik fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Dia tetap di atas al-haq tetap di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam tidak toleh kanan tidak toleh kiri tidak menyimpang walaupun menghadapi berbagai macam godaan-godaan ini fenomena kesabaran plus buah kesabarannya <clears throat> asyik aduktur Muhammad bin Umar Bazmul Hafizahullah taala warah dalam kitab beliau As-Sabatu 'alal Manhaj judulnya ya kan As-Sabatu 'alal Manhaj sabat di atas manhaj beliau mendefinisikan menyebutkan yang namanya bentuk sabat orang itu teguh, tegar di atas manhaj ialah ketika dia istiqomah di atasnya wasabru alaih dan ketika dia sabar di atas manhaj tadi sabar di atas prinsip tadi tidak menyimpang dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang ada luar biasa ini mallahir sabar Ketika ada orang berdakwah kepada Allah di saat-saat santai, saat-saat lapang, sabar. Taklim, baji. Ah, Masya Allah. Ramai orang taklim. Pagi taklim, sore taklim, malam taklim. Semangat taklim. Semangat dakwah. Itu bukan ukuran dan patokan warahmatullahi itu ukuran dan patokan sabar kamu ketika terjadi huru hara ketika terjadi kehebohan fitnah ketika terjadi yang namanya bara api fitnah syubhat syahwat yang menggoncang dakwah sunnah dakwah salafiyah Ketika itulah kamu diuji kesabarannya. Termasuk orang yang sabir ataukah orang yang fasil. Sabir yang sabar, fasil yang gagal dalam cara dakwah. Diuji. Muncul fitnah ah, menggelora, menggelegar di tengah-tengah dakwah kokoh tetap di atas kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah tetap dengan bimbingan para ulama sunnah tidak toleh kanan, tidak toleh kiri, tidak menyimpang, tidak sesat, tetap di atasnya. Taklim lanjut, dakwah terus, kokoh prinsipnya, kokoh manhajnya, kokoh akidahnya, tidak ada perubahan sama sekali. Ada sabir, Inilah yang namanya orang sabar. Inilah orang yang sabit, yang kokoh, yang tegar, yang teguh dalam cara dakwahnya. Inilah mustaqim yang istiqamah. Ketika muncul fitnah membahana di tengah-tengah dakwah, goncang. Gimana ini? Gimana itu? Kok begini? Kok begitu? Betul juga rupanya dia itu. Ah, jangan-jangan kita yang salah. Atau dari lahir goncang. Ini menunjukkan tidak ada kesabaran di dalam meniti dakwah ilallah. Alhamdulillah, Ada sabar. Apalagi sampai termakan fitnah tadi terhempas oleh gelombang fitnah tadi terjerembab dalam kubangan-kubangan fitnah kubangan-kubangan penyimpangan kubangan-kubangan syubhat fasil ini orang dikatakan gagal dalam dakwahnya walaupun mungkin sekarang pengikutnya sangat banyak Dulu gak ada yang dengar, dulu gak ada yang ikut. Begitu dia terhempas oleh fitnah, menjadi dai seribu umat, sejuta umat, banyak yang suka dengan dia. Fasil, tetap dikatakan gagal dalam dakwahnya. Dikarenakan dia bukan lagi di atas sunnah, bukan lagi di atas al-haq, tapi dia sudah di atas bolalah, di atas inhiraf, di atas syubhat. Tidak ada gunanya pengikut banyak. Tidak ada gunanya itu semua ketika kamu semua di atas penyimpangan dan kesesatan. Fasil di dakwah, gagal dakwah. Dulu kamu di atas sunnah, sekarang kamu di atas syubhat, penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Ini ujian. Ini jangan dikira hanya untuk para duat ilallah. Tapi semua kaum muslimin dan muslimat diuji kesabarannya indal fitan. Ketika fitnah. Di situ akan nampak tampil rijalul fitan alladzina sabaru alal fitan alal haqqi indal hitan akan muncul rijal tokoh-tokoh orang-orang yang teguh ketika fitnah orang-orang yang sabar istiqomah di atas al-haq ketika fitnah melanda ini min mazahirihi termasuk fenomena kesabaran di dalam meniti dakwah kepada Allah azza wajalla di situ akan muncul keistiqomahan akan muncul istimrar berkesinambungan akan muncul yang namanya dawam akan muncul yang namanya kuatul azm azimah yang sangat kuat azam yang begitu kuat di sana akan muncul yang namanya khibrah pengalaman-pengalaman dalam perkara dakwah tadi barakallahu fiikum. yang kedua min mawahir sabr di antara bentuk, bentuk fenomena kesabaran dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal ialah masih terkait dengan tadi al-istimrar wa dawam inda i'radin nasi 'ani dakwah berkesinambungan terus berdakwah ketika masyarakat berpaling dari dakwah ini dari terus berdakwah melanjutkan dakwahnya berkesinambungan laju dakwahnya ketika masyarakat ketika orang-orang berpaling dari dakwah ini kalau ketika orang pada suka antum sabar itu wajar tapi ujiannya ketika orang berpaling awal dakwah Masya Allah yang datang itu full penuh masjidnya antum berduyun-duyun para ikhwah, berduyun-duyun masyarakat, berduyun-duyun muslimin wal muslimat mendengarkan dakwah. Satu, dua, tiga, empat, sekian kali kamu menyampaikan al-haq kepada mereka. Mereka ngerti. Ternyata nggak sama seperti yang ada pada mereka. Ternyata konsekuensinya berat. Ternyata sulit untuk diwujudkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tabrak sana, tabrak sini, belum siap. Akhirnya semakin lama semakin hilang, semakin habis, semakin habis, semakin habis. Ternyata tokoh-tokoh orang-orang yang menyimpang menuding dakwah tadi dengan tudingan-tudingan dusta sehingga membuat umat lari dari pasar. Berpalinglah mereka semua dari dakwah yang mulia ini karena slogan-slogan dustanya para penyesat umat tadi. Akhirnya yang hadir nggak banyak, yang hadir sedikit, dihitung dengan dua jari lama-lama dengan satu jari, lama-lama seorang diri. Begitu ya. Di sini kamu diuji. Ketika dalam kondisi yang semacam itu kamu lanjutkan dakwah, istimrar fi dakwah, dawam fi dakwah, kamu lanjutkan, kamu teruskan dakwah tadi sekuat tenaga kamu dengan berbagai macam upaya, cara dan yang kamu miliki. Anta Engkaulah orang yang sabar. Antal mukhlis as-sadiq. Engkaulah orang yang ikhlas dalam dakwahmu, jujur dalam dakwah. Nampak jelas kamu tidak menginginkan pengikut, tidak menginginkan orang la yuridu jazaan wala syukura dan menginginkan balasan imbalan dan menginginkan yang namanya ucapan terima kasih orang lain tidak ria tidak sum'ah tidak ada tendensi duniawi apapun sabirun sabir andalah orang yang sabar jujur ikhlas dalam dakwah itu bukan perkara yang mudah sulit tapi mudah bagian yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla tapi ketika melihat kondisi yang semacam itu langsung mutung. Tahu mutung, Pak? Putus asa. kalau yang datang laki-laki antum. Laki-laki antum. Tidak ada penambahan. Ibu? Ya sudah, kalau cuma seorang diri satu antum kok gitu ya bubar wis. Enggak usah taklim lagi. <clears throat> Udah. Hmm. Itu contoh yang ringan. Ini menunjukkan anta ghairu sabir, Anda tidak sabar di dalam menghadapi dakwah. Berarti ada yang tidak ikhlas pada niatmu, tidak jujur pada niatmu. Berarti kamu mencari pengikut bukan lillahi ta'ala. Berarti kamu riak atau sum'ah atau yang lain-lainnya dalam cara dakwah bukan lillahi ta'ala. Berarti ada tendensi duniawi pada diri kamu. Fasil. Gagal dalam cara dakwah. Maka ikhwanatina asyakumul as-sabr sulit. Besar pahalanya, besar amaliyahnya, besar sifatnya. Tapi nggak semudah yang dibayangkan. Qanatinahasakumullah. Bagaimana caranya supaya orang itu memiliki kesabaran? Bagaimana muncul kesabaran dalam jiwanya dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal? Jawabannya qanatinahasakumullah. <clears throat> Disebutkan dalam sebuah kitab yang berjudul Ususu manhajis salaf fi da'wati Allah yang disusun oleh Fawaz bin Halil As-Suhaili ditakdim Syekh Saleh Fauzan Syekh Ali Hudaifi Syekh Saleh Hudaifi Syekh Ubad Al-Jabiri di buku ini di halaman yang ke-58 ketika beliau panjang membahas masalah kesabaran beliau membuat sebuah pernyataan indah Bagaimana caranya muncul kesabaran pada jiwa seseorang? Kata beliau hafizahullah Wala yadfa'u da'iyata ila hadhihi sifatil azimatil jalilah illa ikhlasuhu wa yaqinuhu wa imanuhu billah لأنه بصبره وحلمه يعظم أجره ويقوى أثره ويزيد إيمانه حتى يحتسب كل أمر يصيبه في سبيل الدعوة إلى الله في جانب الله مبتغيا الأجر والثواب وما أعده الله لأولي الألباب Kata beliau, tidak ada yang memotivasi. Tidak ada yang mendorong seorang da'i kepada sifat yang agung yang mulia ini kecuali keikhlasan dia keyakinan dia dan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Ikhlas, yakin, iman kepada Allah. Sebab dengan sabarnya, dengan helm halimnya dia akan semakin besar pahalanya, akan semakin kuat pengaruhnya, akan semakin bertambah imannya hatta hingga dia nanti akan meminta pahala, mengharapkan pahala dari Allah dari semua perkara yang menimpa dia. Ketika dia berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, semuanya dia mengharapkan pahala dan ajur, thawab dari Allah Azza wa Jalla. Ikhlas saya. Itu kunci semua tadi. Ketika antum mukhlisun fi da'watik lillahi ta'ala dalam perkara dakwahmu, tidak mengharapkan apapun dalam perkara dakwah, barakallahu fikum, maka di sana akan muncul as-sabr. Muncul yang namanya kesabaran. Sabar diiringi dengan keikhlasan. Barakallahu fikum. Naam. Ini kuncinya ya. Fakhrisu niyatakum. Ikhlaskan niat antum dalam berdakwah kepada Allah Azza Dakwah bukan untuk cari pengikut, dakwah bukan untuk cari ketenaran, kemasyhuran, dakwah bukan untuk mencari prestise, dakwah bukan untuk mencari dunia, dakwah bukan dalam karya ataupun sum'ah, tapi dakwah dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi, ihtisabul ajr innallah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menggapai tujuan dakwah yang paling inti. Tujuan dakwah yang paling inti barakallahu fikum ialah ikhrajun nas minal zulumati ila nur wa irsyaduhum ila al-haqqi hatta yakhudhu bih wa yanju minan nar wa yanju min ghadabillah. Maksud dan tujuan dakwah kita adalah mengeluarkan masyarakat, mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju pada cahaya, membimbing mereka kepada kebenaran supaya mereka mengambil al-haq tadi, selamat dari api neraka, selamat dari murkanya Allah Azza wa Jalla. Ikhrajul kafir min zulmatil kufur ila nuri wal huda, mengeluarkan orang kafir dari gelapnya kekufuran menuju cahaya petunjuk wa ikhrajul jahil min الجهل إلى ila nurul ilm wal 'asi min إلى نور ila nur ta'ah mengeluarkan orang jahil dari gelapnya kejahilan menuju cahaya ilmu mengeluarkan ahli maksiat dari gelapnya kemaksiatan menuju cahaya ketaatan hadza huwal maqsudu ad da'wah inilah yang dimaksud dengan dakwah Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan ilan ila nur. Allah lah walinya orang-orang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Farusul bu'ithu liyukhrijun nasa minadh dhulumati ilan nur wa du'atul haqqi kadzalik yaqumuna bidda'wah wa yanshaquna laha لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ولإنقاذهم من النار ومن طاعة الشيطان ولإنقاذهم من طاعة الهوى إلى طاعة الله ورسوله para rasul dan para nabi diutus untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Begitu pula semestinya dai, dai kebenaran. Mereka bangkit, tampil berdakwah, semangat berdakwah untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya, menyelamatkan mereka dari api neraka dan mengeluarkan mereka dari ketaatan kepada syaitan menyelamatkan mereka dari ketaatan kepada hawa nafsu menuju ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demikian dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Syekh bin Bas rahimahullahu taala dalam kitabnya Da'watu ilallah wa Akhlaqud Du'a. As-sabr sabr barakallahu fikum. Sabar sampai kita mati di atas al-haq. As-sabr di atas al-haq sampai Allah menetangkan kemenangan-kemenangan pertolongan-pertolongannya, kemudahan-kemudahannya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Allah taala lah lamu bisawab. Ini untuk penyampaian dua jam pemaparan eh, materi saya kasih waktu minimal atau maksimal setengah jam. Barangkali antum ada yang mau dipertanyakan barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Monggo. Langsung boleh yang laki-laki. Yang penting gampang. Ayo wah Hah? Yang utama dulu. Nah. Baik, ah, ada yang bertanya terkait dengan pernyataan sebagian pihak <clears throat> ketika berdakwah dicek terlebih dahulu dipelajari. Kalau ternyata dakwah kita di situ diterima, dakwah. Kalau ternyata ditolak, ya jangan. Ini barakallahu fikum makalah yang kurang tepat. Pernyataan yang kurang benar. Dakwah kita itu tidak hanya untuk orang yang menerimanya. Artinya dakwah itu tidak hanya untuk kaum mukminin, orang-orang salihin, orang-orang yang muttaqin yang menerima dakwah. Tapi dakwah kita umum kepada semua umat manusia tanpa terkecuali. Kafir, fasik, mubtadi, orang yang maksiat juga tidak Karena Barakallahu itu. Yang kedua, yang kedua, kita berdakwah itu dalam rangka untuk meminta uzur kita sudah menyampaikan ilmu, kita menyampaikan Islam ini kepada masyarakat. Supaya nanti dia meluk kiamah mendapatkan uzur dari Allah Azza wa Jalla. Nah, iya, yang ketiga. E, terkait dengan dakwah kita ini barakallahu fikum yang telah di, di, diupayakan tadi, diutarakan tadi. Tujuannya bukan untuk mencari pengikut. Pas menyampaikan amanah, menyampaikan risalah kepada umat diterima alhamdulillah tidak juga tidak ada masalah namun jangan lupa dalam menjalankan dakwah Allah harus diperhatikan uslubnya cara dakwahnya masing-masing mad'u memiliki cara dakwah sendiri-sendiri berdakwah kepada orang kafir punya cara sendiri berdakwah kepada orang-orang yang fasik ahli maksiat punya cara sendiri Berdakwah pada orang yang membangkang, menentang, ada caranya sendiri. Berdakwah pada kaum muslimin yang, yang masya Allah, yang nurut, yang baik, yang soleh, ada caranya sendiri. Yang kita perhatikan ialah membenarkan uslub kita, cara dakwah kita sesuai dengan Quran dan Sunnah. Diterima atau tidak, itu semuanya bukan tanggung jawab kita. Terima Ini prinsipnya harus sunnah. Jangan seperti harokiyin hizbiyin mereka itu dakwahnya cari pengikut semata-mata jemaah nas mengumpulkan orang lain kalau diperkirakan tidak dapat orang ya akan teruskan dakwahnya dipikirkan dapat orang lalu dia berdakwah itu manhajnya harakiyin hizbiyin barakallah namanya jam'ul atba' hanya mencari pengikut saja itu namanya dakwah politik barakallah Allah taala alam bisawab Ayo yang kedua. Yang kedua lupa. Iya. Itu pasti kalau uslubnya salah. Dakwah umat lari. Itu uslubnya salah. Caranya salah. Kalau demikian kenyataannya, maka dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan cara yang salah tadi para kelompok. Paham salah ya? Dan memang semuanya mempertanggungjawabkan dakwahnya di hadapan Allah Azza wa Jalla ya Semua dai, semua dai mempertanggungjawabkan dakwahnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika benar, alhamdulillah. Ketika salah, maka dia menanggung dosanya para Nah, Iman. Ya, Cuman di sini harus dikasih uh, sedikit tanbih Khawatir dari ucapan-ucapan tadi Orang itu tidak berani menyampaikan sesuatu yang sifatnya prinsip Gara-gara takut umatnya lari Tidak berani menyampaikan prinsip-prinsip agama Tidak berani menyampaikan masalah manhajiyah Pokok-pokok manhaj Islam Alasannya nanti umat terpecah belah Yang seperti ini salah Itu dakwah tablighiyah itu dakwah ikhwaniyah, itu dakwah harakiyah. Dakwah sunnah justru menyampaikan yang kali pertama pokok-pokok agama, prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip din. Cuman caranya yang bagus. Uslubnya tepat. Didahulukan malah ya. Kalau mereka tidak, ya jangan bicara masalah itu. Kenapa? Nanti umat akan lari. Ya jangan bicara masalah tauhid. Kenapa? Nanti umat terpecah belah. Yang ini musyrik, yang ini muahid, yang ini nggak berani. Ya jangan bicara masalah usul usul etikat, prinsip-prinsip akidah Islam. Nanti umat akan terpecah belah. Yang ini sururi, yang ini tablighi, yang ini tidak berani bicara itu semuanya karena takut umatnya lari. Itu metode manhaj dakwahnya harfiyin, Hizbiyin, Tablighiyin, Ikhwaniyin. Alus, justru kalau alus sunnah dakwah sunnah yang kali pertama tidak didakwakan masalah tauhid, masalah akidah, prinsip-prinsip agama, tapi ingat uslubnya tepat. Makanya tugasnya para dai adalah memperbagus, memperindah, memperbenar uslubnya dengan bimbingan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaf, dengan penuh hikmah, dengan penuh arif, penuh waliin, kelembutan, kesantunan, segala macamnya, dan menyesuaikan madaunya masing-masing untuk menampakkan uslub tadi. Paham saya? Itu yang dimaukan sama mereka, yang dikatakan dari M MLM. Eh, nah begitu ya, begitu. Ketika menyampaikan masalah ini, wah ini dakwah fitnah, membuat umat pecah apanya yang pecah apanya yang muncul fitnah jangan-jangan yang pecah singgah sana anda Hah? kelas itu Nah demikian Nama Uslubnya yang harus tepat itu. Allah ta'ala alamu bisawab Ada lagi yang ketiga Coba. kan? Yang lain? Hmm? Jangan malu-malu, tapi yang mudah. Hmm, yang lainnya. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaannya tajam-tajam semuanya. Hmm? Yang tajam diasah atau dikumpulkan? Ah, Ya Allah. Nabas. <clears throat> yang kita sampaikan yang terkait dengan umum aja ya. Apa tujuan Islam Nusantara dan kesesatannya? Masya Allah. Nah, hari-hari ini, akhir-akhir ini beredar, gencar dimunculkan yang namanya Islam Nusantara. Islam Nusantara yang mereka maukan ialah Islam yang sesuai dengan selera Nusantara. Islam yang sesuai dengan prinsip kebinekaan Nusantara. Barakallahu hukum. Ya. Jadi ya Nusantaraisasi Islam. Barakallahu Nanti ada Islam ala Bugis. Ada Islam ala Makassar. Ada Islam ala Mandar. Ada Islam ala Duri. Ini semuanya suku-sukunya antum itu. kelas itu. Islam ala Selayar. Itu baru segitu tak ya. Ada Islam ala Madura, Islam ala Jawa, Islam ala Sunda. arahlah. <clears throat> Tapi secara prakteknya antum tidak masuk hitungan sekarang ini. Yang masuk dalam hitungan adalah Jawaisasi Islam mengembalikan lagi Islam ke Jawa ini. Paham Ini yang ada. Sehingga Islam Nusantara tidak mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah secara totalitas. Barakallahu <clears throat> Ini Islam Nusantara. Tujuannya untuk mengkikis akidah Islam, mengkikis prinsip-prinsip keimanan kaum muslimin. Islam Nusantara barakallahu fikum mengedepankan yang namanya pluralisme. Prinsip dan keyakinan semua agama adalah benar. Mengedepankan yang namanya sesuatu yang sifatnya lembut, lunak, familiar. Anti dengan segala sesuatu yang sifatnya keras, radikal dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Islam Nusantara ini digandeng oleh jin jemaat Islam liberal. Mereka ini menggandeng, merangkul Syiah Rafidhah. Haula. Sehingga jil, jil Syiah Rafidhah dirangkul. Mereka berupaya untuk masuk di kalangan Sufiyah uh, Sufiyah Asy'ariyah Maturidiyah sebagai ormas yang paling besar di Indonesia ini dan mulai masuk ke semua instansi pemerintah. Lawan mereka cuma satu, sunnah Rasul SAW. Yang mereka istilahkan dengan Wahabi, mereka istilahkan dengan Salafisme, yang mereka istilahkan dengan radikalisme, mereka istilahkan dengan terorisme, dengan dusta, wahabi. Barakallah itu Menggambarkan bahwasanya Islam yang sesuai dengan sunnah itu keras. nah, suka perang, tidak suka perdamaian wahakata Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa maka waspadai gerakan Islam Nusantara ini sebagaimana kita mewaspadai gerakan liberalisme sebagaimana kita mewaspadai gerakan pluralisme barakallahu ini sudah dikejarkan kuat barakallahu Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah Nah, apakah Syiah termasuk 72 golongan yang sesat atau bukan dari Islam? Syiah bertingkat-tingkat. Tapi Syiah untuk di zaman sekarang ini barakallahu fikum sudah semuanya hampir semuanya sudah sampai tingkatan Rafidhah. Bukan semata-mata Syiah. Rafidhah Asyariyah mereka yang sampai tingkatan Rafidah bukan termasuk 72 golongannya sesat. Tetapi sudah masuk kepada al-firaqul kafirah. Sekte yang dikafirkan para ulama. Kalau 72 golongan yang sesat itu muslimin, masih muslimin. Tapi yang Rafidah, Ithna Asyariyah, Imamiyah, bahkan yang lain-lainnya ya kan, itu semua sudah sampai tingkatan kafir dikafirkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Sebagian orang mengatakan kita tidak usah menyinggung atau menyalahkan orang lain. Mari kita berdakwah sesuai dengan cara-cara kita masing-masing. Namun tangan kita satu, tujuan kita satu, mengajak manusia ke sholat dan dakwah aroma jamaah tablek gitu ya eh, ini aroma-aroma jamaah tablek ya. ini pernyataan yang salah yang pertama pernyataan dia sudah kita dakwah tidak usah menyalahkan orang lain ini prinsip eh, ini ini ucapan menggugurkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar Padahal prinsip amar maruf nahi mungkar itu pokok agama. Prinsip ini pasti ada dan selalu kita lakukan, selalu kita gunakan dalam semua aspek kehidupan kita. Bukan semata-mata perkara agama, atau urusan dunia pakai amar maruf nahi mungkar, pakai alwala wal barok, pakai tahzir, cara ta'dil. Barakallahu fikum. Ya Pak ya? Dapat saya? Antum dikasih orang minum. Antum dikasih orang minum air got. Nerima atau nolak? Kok diem? Kenapa kan nolak? Karena dia bau. Dengan prinsipnya mereka sudah terima saja, tidak usah saling nyalahkan. Ya masing-masing orang sendiri-sendirilah. Ada yang mau ngasih air putih jernih, ada yang mau ngasih air got. Ya masing-masing orang lah, maksud saya menyalahkan. Apakah orang yang berakal akan membenarkan ucapan semacam ini? Tidak. Ya itu tidak waras. Semua orang yang sehat menolak air got. Yang terima air bersih, yang yang bagus, yang segar. Nah gitu ya. Anda disuruh milih ini air susu basi. Ini air susu fresh segar. Milih yang mana? Milih yang mana? Milih yang mana? Yang segar. Yang yang lainnya tolak. Kenapa? Basi. Nah begitu ya. Itu amar ma'ruf nahi munkar, jarau Para Barakallahu fikum. Kalau dengan gaya mereka, udah terima semuanya, nggak usah pilih-pilih. Eh, yang fresh, yang basi masuk, kan begitu. Ya ikhwan, dalam urusan dunia saja, antum pilih pilih Dalam urusan dunia saja Antum menyalahkan yang keliru Menyalahkan yang jelek Apalagi urusan agama Urusan dakwah uh akhirat. Susu saja kamu katakan basi. Saya mau basi, bau, segala macamnya. Kamu salahkan tadi itu. Padahal kalau kamu minum paling pol mati ya gitu ya. Ya kan berpenyakit. kenapa virus, kenapa bakteri mungkin mati. Ujungnya kan mati. Lah ini atau orang berdakwah menyampaikan kesyirikan, menyampaikan kekufuran, menyampaikan bid'ah, menyampaikan e, pemahaman-pemahaman yang sesat, sudah nggak usah nyalahkan dakwah dengan cara masing-masing. Yang penting tujuannya sama, semuanya sholat, semuanya dakwah selesai. Itu namanya membiarkan masyarakat itu kafir membiarkan masyarakat itu menyimpang, membiarkan masyarakat itu masuk neraka. Susu saja kamu jarah, kamu salahkan apalagi yang satu itu. Memang ketika orang meresapinya terkena pemahaman kufur tadi, tidak mati orangnya. Tetapi yang mati apanya? Akidahnya mati, imannya mati, Islamnya mati, murtad dengan tanpa dia sadari. Orang yang berakal sehat tidak akan menerima omongan semacam ini. Bertentangan langsung dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Cuman ada ketentuannya. Tidak semua disalahkan, tidak semua ditegur. Yang disalahkan yang salah, yang ditegur yang keliru, yang diluruskan yang menyimpang, kan begitu. Yang kedua, dia mengatakan sudah, mari kita berdakwah dengan caranya masing-masing. Ya, dakwah itu perkara ibadah. Ibadah yang paling afdal dan dia mengakui itu. Ibadah itu dalam Islam harus ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasul itu dua syarat diterimanya amal ibadah ikhlas sesuai dengan Rasul sehingga dalam prinsip Islam yang namanya dakwah tauqifiyah prinsip dakwah, metode dakwah, manhaj dakwah harus datang dari Allah dan Rasulnya harus dengan bimbingan wahyu Quran, sunnah dengan pemahaman salam tidak bisa bikin sendiri-sendiri ayam tuh kalau dengan cara seperti ini, udah dengan caranya masing-masing, maka akan muncul kaidah Yahudi. Al-ghayah tubarrirul wasilah. Yang namanya tujuan menghalalkan segala cara. Sudah masing-masing. Cara saya seperti itu. Yang penting tujuannya sama. Salat, dakwah. kayak gitu. Ini penyimpangan yang luar biasa. Yang ketiga, dia mengatakan yang penting tujuannya satu, mengajak orang untuk sholat dan dakwah keliru mas Itu buah dari ajakan dakwah Tujuan dakwah mengeluarkan manusia dari kesyirikan menuju tauhid, dari kekufuran menuju iman, dari bid'ah menuju sunnah, dari ketaatan eh dari kemaksiatan menuju menuju ketaatan kepada Allah subhanahu Yang paling inti mengeluarkan mereka dari gelapnya syirik, gelapnya kufur menuju kepada cahaya iman dan tauhid. Buah daripada itu nanti adalah semangat beribadah, sholat, semangat berdakwah. Tujuan dakwah bukan untuk orang sholat. Itu buah daripadanya. Tujuannya bukan seperti itu. Sehingga dari mulai awal sampai akhir tidak ada yang beres ucapannya ya Barakallahu fiikum. Ini ini semua ya Syubhat-syubhat dan manhajnya harokin hizbiyin dan perkara dakwah para kelompok. Tapi sebenarnya mereka sendiri melanggar prinsip ini. Mudah dengan cara masing-masing. Padahal mereka sangat benci dengan dakwah sunnah. Paling benci. Mereka itu radikal. Tuduhan dusta. Mereka itu teroris. Tuduhan dusta lagi. Mereka tuh begini, begini, begini. Hei, katanya masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri. Katanya tidak boleh saling menyalahkan. Nah sekarang kok kamu menyalahkan? Nah kok kamu sekarang begini? Ya apa ya? Hatta orang yang betul-betul mengedepankan kebinekaan katanya. Islam Nusantara ini menyukai kehalusan, kelembutan, persatuan dan segala macamnya. Tidak bisa melaksanakan prinsipnya sendiri. Pasti menyalahkan yang lain. Dan begitu kasar caranya. Begitu keras caranya. Ketika menyalahkan, menuduh dengan dusta. Dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Nah, dikarenakan prinsip mereka bukan dari Quran dan Sunnah para ulama. untuk mewaspadai bagaimana ciri-ciri penampilan orang-orang Syiah. Masya Allah. Kalau penampilan Bohir mungkin eh, sama ya, tidak jauh beda. Tapi Anda bisa tahu ini masjid Syiah. Satu dari azannya. Mereka mengumandangkan azan hayya ala khairil amal. Ini ringan, Syiah Zaidiyah ringan. Yang paling parah dia mengatakan asyhadu anna aliyan waliyullah. Paham ya? Jadi mengganti asyhadu anna Muhammad Rasulullah dengan itu. Ah, anna aliyan waliyullah. Ali sebagai waliyullah Ini ciri-ciri di Syiah. Dalam salatnya tidak ada amin. Dalam salat jahriyah tidak mengumandangkan yang namanya amin. Anadhalin. Tidak ada yang ngaminkan. Itu ciri-ciri Syiah. dong. ciri-ciri mereka yang paling gampang itu adalah ya memperingati hari besar mereka. Barakallahu Di hari ini pas hari ini ya tanggal 10 Muharram dengan kalender pemerintah ini hari berkabungnya Syiah. Hari kesedihannya orang Syiah karena pada tanggal 10 Muharram terbunuhlah Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu cucu Rasulullah alaihissalam. Ciri-ciri Syiah mengagung ngaku Husain, laki-laki ya Husain, Husain, Husain dengan semangat Husainiyah. Itu ciri-ciri Syiah. Nah, memperingati tanggal 10 Asyur dengan kesedihan. Sedih, tidak boleh ada hajatan selama Muharram. Siap. Hmm, berkabung dan segala macamnya ketika 10 Muharram. Ini ciri-ciri Syiah. Tayyib, barakallahu fikum. Ciri yang paling jelas tapi disukai oleh banyak orang, mut'ah. Huh? Baca zina dikarenakan nikah mutlak hukumnya haram berzina kawin kontrak mut'ah Barakallahu Ini ciri khasnya orang Syiah yang disukai banyak orang. Di antara yang membuat orang itu suka dengan Syiah itu ini, Eva. Pancingannya adalah jadi pelacur ini, Eva. Barakallahu fikum. Nauzubillah min dzalik. Dan masih banyak lagi Ivan bin Ya mereka mencela Abu Bakar, mencela Ali, mencela Aisyah, mencela Abu Hurairah segala macamnya. Arab Maghrib. Ini luar biasa. Yang terang-terangan di Indonesia ini resmi belak-belakan ialah ijabi. Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Ijabi. Resmi. Ini sudah memiliki pusat, wilayah dan daerah. Sudah ada. Pimpinan daerah, pimpinan wilayah. Sudah ada. Jadi perkumpulan per perhimpunan ahli bait Indonesia. Hati-hati. Syiah para ulama. Apakah ada keutamaan orang-orang yang meninggal pada hari Jumat? Nah, termasuk tanda-tanda husnul khatimah. Tapi ini berlaku bagi orang-orang yang semasa hidupnya adalah orang-orang yang di atas ke di atas kebenaran, orang yang soleh barakallahu atau dia orang yang insaf baru insaf dari dosa insaf dari penyimpangan-penyimpangan taubat lalu dia bagus baik akidahnya baik amalnya baik amal solehnya tidak lama dia mati matinya Jumat atau malam Jumat itu ciri-ciri husnul khatimah para keluarga Ada berapa macam jenis haji? Tiga. Ifrat, kiran, tamato. Di Indonesia termasuk haji apa? Untuk di zaman kita sekarang ini dengan pengaturan yang ada sekarang ini, hampir semua jamaah haji seluruh dunia menggunakan metode tamatu umroh baru haji. Umroh baru haji. Itu hampir semuanya yang Kiram mungkin tidak ada. Paling orang-orang Saudi sendiri mungkin. Yang ifrat hanya satu dua orang yang telat gak dapat kisah, dapat kisah yang menjelang manasik. Nah, itu begitu dia ifrat. Barakallahu fikum. Sangat sedikit, selebihnya tamattu barakallahu fikum. Dan tamattu merupakan manasik haji yang paling afdal dengan kesepakatan para ulama dan wajib menurut sebagian ulama. <clears throat> Rinciannya ya harus dibahas masalah hukum-hukum dan ahkamul haji di buku fikih barakallahu. Naam Allah taala alam bisawab. Sampun jam 5 ini. Lanjut apa terus? Hmm? Peace. Yakin? Ini masih ada lagi yang belum jawabin. Hah? Oh gitu.